Berada ucapan bahwa salafiyun mereka tidak memiliki sikap dan diam terhadap kasus pelecehan Al-Quran. Pelecehan kafir ahok bagaimana menanggapi masalah ini. Alhamdulillah kita tidak diam. Kita selalu berbicara tentang masalah kafirnya orang yang mencela Al-Quran walaupun dia muslim. Apalagi kafirnya sudah kafir sebelum dia mencaci maki Quran. Sehingga para fikum hanya saja ahlu sunnah dan salafiyun tidak sepakat untuk mengadakan acara-acara bid'ah seperti demonstrasi. Tapi kan sudah dirubah, bukan demonstrasi. Iya, dari demonstrasi dirubah jadi kebid'ahan, dikir jama'i. Atau acara apa lagi? Istiwata atau sejenisnya. Kita berupaya dengan apa yang kita bisa. Dengan berdoa pada Allah Ta'ala misalnya. Dengan menyampaikan kepada sekian banyak pihak Nah, barakallahu fikum.